cerita dengan judul Pasukian Kain Mori Mayat. Inilah nasib manusia. Hampir tak ada tempat yang tenang untuk berdiam di muka bumi ini. Bahkan sesudah meninggal pun, masih saja ada manusia yang usil untuk mengganggunya. Mungkin Anda masih ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu di desa Pelumutan, Purbalingga. Sumanto dengan berani dan nekat mengusik ke tangan mayat nenek Rina dengan mencuri tubuhnya untuk dimakan. Namun, lain lagi dengan kisah Parman, seorang nelayan dia mengusik mayat seseorang dengan maksud hanya untuk mengambil kain morinya sebagai media pesugihan. Parman dengan tega mengambil satu-satunya barang si mayat yang dia bawa ke alam kuburnya, yaitu selembar kain mori. Sifat nekatnya ini dikarenakan beban hidup yang menghimpit keluarganya. Dia mengikuti jalan seperti yang pernah ditempuh oleh temannya yang sekarang menjadi kaya raya. Berkat kenikatan dan keberaniannya, mencuri kain kafan atau mori orang yang mati pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Parman berharap bisa memperoleh apa yang dia inginkan sehingga bisa menjadi kaya raya dan tidak lagi mengontrak rumah mungil di perkampungan. Ritual ini dianggapnya paling mudah dan sederhana, karena jika dia berhasil mengambilnya, dia bisa meminta apa saja pada sosok mayat yang diambil morinya itu sebagai tebusan. Dalam syarat ilmu kejawen dan ritual pesugihan kain mori yang dipercaya sejak dulu, bisa diambil kain mori orang yang mati pada hari Jumat atau Selasa Kliwon. bulan bulan Parman menunggu dan mengintai orang yang meninggal pada hari itu. Tak jarang dia menyelidiki, mencari informasi secara diam-diam hingga ke kampung sebelah. Kalau-kalau ada yang meninggal di hari itu, yang dia harapkan agar bisa digunakan sebagai media ritualnya. Hingga akhirnya, dia menemukan orang yang meninggal seperti yang diharapkan itu. sekali aku waktu itu. Yang meninggal adalah seorang anak kecil, sehingga aku bisa dan berani mengambil kain kafannya. Jika saja yang meninggal orang sudah dewasa, mungkin aku tak sanggup untuk mengambilnya. Karena si mayat tidak akan mungkin rela selimutnya. Saya ambil. Dia akan mempertahankan kain mori itu sehingga aku pun harus berkelahi dengannya di liang kubur. sedang dipakai oleh si mayat. Di samping harus waspada terhadap orang lain agar tidak diketahui, juga harus mati-matian dalam proses pengambilannya. Ketika menggali kuburan, tidak boleh menggunakan bantuan peralatan apapun. Jadi, harus menggunakan kedua tangan. Hal inilah yang harus diperhatikan agar ritual tidak sia-sia. Kemudian setelah membuka tali pengikat mori, harus secepatnya untuk menarik kain mori tersebut menggunakan gigi. Seberapapun yang kita dapatkan itulah yang harus dibawa pulang sebagai media pesugihan. Jadi, Parman tidak boleh mengambilnya berulang-ulang kali, cukup sekenanya saja. Beruntung jika Parman bisa mendapatkan yang cukup lebar sehingga bisa semakin kaya. Tak jika sang mayat sudah nampak atau kelihatan, disinilah harus berhati-hati. Karena si mayat akan cepat menyerang dan mempertahankan kain mori yang digunakan untuk selimut baginya. Percaya atau tidak, setiap orang yang haus akan harta dan melakukan ritual ini pasti dia akan berkelahi dengan jasad orang itu. Di mana jasad mayat itu mungkin saja telah disusupi oleh roh jahat sehingga tenaga dia pun begitu kuat. Jika dia kalah dalam bertarung melawan si mayat, maka dia akan babak belur bahkan tak jarang dia mengalami cacat tubuh akibat dipukuli oleh mayat dalam liang kubur. Arman saja mengalami luka memar dan biru-biru sekutur tubuhnya. Oleh karena itu tak jarang orang yang punya niat mengambil kain mori milik mayat hanya mendapatkan luka babak belur tanpa membawa hasil apapun. Di samping menahan takut, Parman juga harus menahan pukulan dari si mayat itu. Hal ini berlangsung cukup lama mengingat dalam penggalian serta cara mengambil mori itu hanya menggunakan tangan dan mulut karena menurut kepercayaan tak diperbolehkan menggunakan peralatan. Jika telah mendapat kain mori itu, keberhasilan hidup di masa depan boleh dikatakan sudah di depan mata. Parman bisa meminta apa saja nantinya pada si mayat yang telah diambil kain morinya itu. Jika sudah mendapatkan kain mori mayat, sesampainya di rumah langsung disimpan saja, sementara di dalam almari menunggu waktu yang tepat untuk memulainya. Tapi jangan sampai dicuci. Cara menggunakannya cukup mudah. Kain mori itu dijadikan sumbu lampu atau teplok pada jam 12 malam, malam Jumat atau Selasa Kliwon. Dengan sedikit ritual dan mantra tertentu, berlutut dan sumbu dibakar, kemudian lampu menyala. Asap dari sumbu mori itu akan membumbung. Dengan ketajaman si mayat dia akan mencium di mana selimutnya berada. Sehingga bisa dipastikan mayat pemilik kain mori tersebut akan muncul mendatangi rumah Parman. Dia akan terus memutari rumah itu untuk meminta yang dia sebut selimutnya itu. Mayat itu akan merengek dan menangis meminta kepada Parman. Di saat inilah Parman akan mempermainkan dan memperdayanya untuk kepentingannya, yaitu dengan meminta segala sesuatu yang diinginkannya. Walaupun menurutnya pula dia selalu merasa berdosa dan tak tega mendengar suara ratapannya itu. Saat menyalakan sumbu dari kain mori itu, Tiba-tiba dari arah jendela kamar, ada suara ketukan yang dibaringi dengan sebuah tangisan yang menyayat, serta permintaan tolong dari anak kecil. satu-satunya milikku yang kamu ambil itu membutuhkannya. Jangan kau ambil milikku itu, Pak. Berikan, berikan. Aku membutuhkannya. Selimutmu akan aku kembalikan padamu. Tapi nanti jika aku sudah memiliki rumah sendiri yang bagus, makanya kamu bantu aku agar aku memiliki rumah bagus, sehingga selimutmu nanti akan aku kembalikan. Tak lama suara itu hilang entah kemana dan Parman langsung mematikan lampu teplok itu. Aneh, tapi benar adanya. Tak begitu lama Parman mendapatkan ikan saat melaut yang tak masuk akal dalam sepanjang sejarah dia menjadi nelayan. Dia mendapatkan tangkapan yang luar biasa banyaknya. Hal ini berlangsung hampir tiga bulan lamanya. Sehingga pada akhir bulan ketiga dia benar-benar bisa memiliki rumah sendiri yang bagus. Parman tak mau berhenti hanya di situ. Malam Jumat Kliwon berikutnya kembali dia menyulut sumbu kain mori itu lagi. Sehingga kejadian seperti dulu pun terulang lagi. Kini Parman semakin percaya akan keampuan sumbu kain kafan. Dan Parman malah semakin serakah dengan tipu muslihatnya. Memperdaya sukma orang yang sudah mati. Roh yang seharusnya telah tenang di alam sana masih dia usik kedamaiannya. Bahkan diminta seabrek urusan duniawi yang ujung-ujungnya hanyalah tipu muslihat Parman sebata. Selama sumbu kain mori mayat itu masih ada, Parman masih terus bisa memperdaya makhluk halus itu. Dia sendiri tak tahu kapan sumbu itu akan habis sebagai sarana pesugihannya. Bahkan mungkin untuk kesekian puluh kalinya dia menginginkan sesuatu yang benar-benar dramatis. Dia berjanji kepada arwah anak kecil itu untuk yang terakhir kalinya, kalau dia akan mengembalikan selimutnya jika dirinya telah memiliki sebuah kapal penangkap ikan sendiri. Aneh bin ajaib. Selang beberapa bulan Parman pun bisa memiliki kapal penangkap ikan sendiri. Ini tempat pelelangan ikan benar-benar seperti telah dikuasainya. Tapi sayang, Sifat serakah orang tak pernah hilang dari hatinya. Arman masih menginginkan beberapa bidang tambak di pinggiran teluk. Malam Jumat Kliwon kurang tiga hari lagi. Niat hati ingin membakar sumbu pesugihan itu. Tapi sayang, kapal ikannya justru tenggelam akibat badai dan ombak yang ganas dan tak bisa diselamatkan lagi. Tak hanya itu rumah Parman beserta perabotannya terbakar habis saat kompor gas yang sedang dipakai memasak istrinya meledak. Parman benar-benar kecewa bahkan stres. Ini dia kembali lagi menjadi orang miskin yang hidup menumpang pada orang lain. Percayalah, tak pernah ada untungnya jika kita menzalimi orang lain, apalagi orang yang sudah mati. Biarkan mereka tenang dalam damai di sisinya. Jangan sekali-kali pengalaman dari si Parman ini dicontoh. Dan mari kita ambil hikmah saya saja bahwa segala sesuatu akan kembali kepada asalnya dan semua sudah ditakdirkan serta digariskan olehnya. Anda bersama tim Cima.